Ada di antara hamba yang memang mereka itu jauh dari kebenaran, di samping jauh dari kebenaran tidak senang mendekati kebenaran. Ada hamba yang seperti itu. Ada hamba Allah di saat mendengar yang namanya Islam benci yang ada di dalam hatinya, tidak senang. Ada hamba Allah yang di saat mendengar tentang majelis ilmu tidak nyaman. Itu memang dipilih untuk menjadi hamba yang seperti itu. Ada tidak senang dengan majelis ilmu. Dan itu adalah orang yang masih jauh dari wilayah kemuliaan. Dan sungguh kasihan jika ada hamba yang semacam itu. Dengan ulama benci, dengan majelis ilmu tidak senang. Bahkan kalau dengar suara-suara yang ada hubungannya dengan agama, solawat, pengajian, dan seterusnya. Yang ada di dalam hatinya adalah ingkar. Itu orang yang sangat jauh dari hidayah. Ingkar, benci. Dan itu muncul. Dan itu dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang seperti itu. Ada hamba yang dipilih oleh Allah untuk mau mendengar. Ada kerinduan untuk mendengar. Ingin menghadiri majelis ilmu. Ada di saat mendengar petuah-petuah para ulama. Biarpun dia lemah mungkin untuk bisa melaksanakannya. Tapi dalam hatinya bisa nerima. Selamat aman hatinya.